Sekarang kita sampai pada pembahasan salah satu rukun iman yang masih berkaitan erat juga dengan iman kepada Allah yaitu di sini berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah Al-Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah berkata wa yaqulun ma yaquluhu al-muslimuna bi asrihim Masya Allahu kana wa ma la yasha'u la yakunu. Para imam-imam ahli hadis mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum muslimin semuanya yaitu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah mereka berkehendak atau tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Kemudian poin yang ke-10, beliau mengatakan wa yakulun dan para imam ahli hadis berkata la sabila li ahadin an yakhruja an ilmillah. Tidak ada jalan bagi seorang pun untuk keluar dari ilmunya Allah wala an yaghliba fi'luhu wa iradatu masyiatallah dan tidak mungkin perbuatan serta kehendak makhluk manusia itu mendahului mengalahkan kehendak Allah wala an yubaddala ilmullah tidak akan mungkin ilmu Allah itu berubah fa innahul alim la yajhal sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mengetahui tidak ada kejahilan dalam dirinya walayasu dan tidak akan mungkin Allah lalai lupa wal qadir la yughlab dan yang maha kuasa tidak akan mungkin terkalahkan ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah seperti yang kita sampaikan tadi iman kepada takdir Allah ini masih berkaitan erat dengan iman kepada Allah seperti yang ini akan kita buktikan ya dari pembahasan iman kepada takdir oleh karena itulah seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-qadar nizam tauhid. Iman kepada takdir itu merupakan poros tauhid. Faman wahadallah wa amana bil qadari fahuwa mu'minun wahid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan dia mengimani takdir, maka dialah orang mukmin yang sejati dan dia adalah seorang yang bertauhid. Namun sebaliknya kata beliau, "Wa man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu." Namun barang siapa yang bertauhid kepada Allah, dia Masya Allah, ibadahnya kepada Allah saja, tidak berbuat syirik. Namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya ini membatalkan tauhidnya. Ini poin yang sangat sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya iman itu akan bisa batal kalau kita tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya enam rukun iman itu harus betul-betul kita pahami dan betul-betul kita yakini. Itulah akidah, ya. Makanya kalau kita ditanya apa itu akidah, ya itulah enam rukun al iman harus sempurna, harus genap. Kalau ada salah satu yang bengkok, yang menyimpang, naudzubillah min dalik, bisa orang itu tidak sah keimanannya. Tidak ada artinya amal perbuatannya. Wa mayakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, entah iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul rusul hari akhir atau iman kepada takdir kalau ada yang tidak diimani maka udzubillahi min dalik Allah mengatakan faqad habita amalu maka gugur amal ibadahnya makanya para al ulama bahkan para ambia mereka selalu memotivasi umat untuk mendahulukan, memprioritaskan, mengedepankan masalah al iman Makanya sebutnya ciri khas dakwah salafiyah betul-betul mengedepankan masalah dakwah kepada akidah. Karena apalah artinya rumah tangga yang sakinah tanpa akidah. Ya. Apa artinya kita mengajari umat sholat sedangkan akidah mereka masih masih rusak? apa artinya kita mengajari mereka akhlak namun akidah mereka masih rusak? Tidak ada artinya akhlak ibadah tanpa al akidah. Wa bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sudah sering kita sampaikan, maka sungguh salah kalau ada dai al ustad yang lebih memprioritaskan dakwah kepada tadi rumah tangga, masalah tazkiyatun nufus, masalah al-akhlak, masalah ibadah, masalah hukum-hukum syariat, namun tidak menjelaskan kepada umat, bahkan naudzubillah min dalik, ada yang alergi, ada yang fobi terhadap dakwah kepada al-aqidah dengan alasan ini akan memecah belah umat, ini tidak akan menarik ya, mad'u atau manusia, manusia nggak tertarik dengan dakwah kepada tauhid. Ya naudzubillah min dalik. Naudzubillah karena ini adalah sekali lagi intisari dakwah para nabi dan para rasul dan ini merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah. Meskipun sekali lagi bukan berarti kita mengesampingkan masalah-masalah tadi, namun dalam Islam, dalam dakwah al-sunnah ada skala prioritas yaitu ad-dakwah ilah al-aqidah as-sahihah. Karena memang pentingnya akidah sahih seperti bangunan rumah, apalah artinya tiang yang kuat kalau pondasinya rapuh? Apalah artinya atap yang kokoh namun pondasinya lemah akan hancur rumah tersebut. Demikian pula keadaan seorang muslim atau bahkan umat Islam. Apalah artinya akhlak mereka yang baik, kalau akidahnya keropos akan hancur umat umat Islam dan inilah kehancuran umat dikarenakan akidah mereka rusak, akidah mereka keropos, akidah mereka penuh dengan ya borok ataupun penyakit penuh dengan virus. Makanya wajib bagi kita semuanya untuk memondasi umat kepada atau memondasi umat dengan al-aqidah as-soheha. Di antaranya al-iman bil qada'i wal qadar iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kata Abdul Abbas tadi yang mentauhidkan Allah namun tidak mengimani takdir maka batal tauhidnya. Hal ini pula yang juga pernah disampaikan oleh seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini bisa dilihat dalam awal Sahih Muslim yaitu sebelum hadis Jibril atau sebelum disebutkan hadis Jibril disebutkan pula kisah antara dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dua orang tabi'in ini datang dari negeri Basrah ke kota Mekah untuk haji atau umrah. Dan mereka sudah punya keinginan di samping untuk haji dan umrah atau umrah, mereka ingin berjumpa dengan para sahabat Rasul SAW untuk menimba ilmu dari mereka, untuk bertanya tentang kejadian kelompok yang muncul di tengah-tengah mereka yang dikenal dengan kelompok Al-Qadariyah yaitu kelompok yang tersesat dalam masalah takdir. Kemudian mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mereka pun bercerita kepada Abdullah bin Umar tentang Kelompok tadi yang bernama Al-Qadariyah yang memiliki keyakinan annal amra unfun wa ala qadar. Bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut dan mereka pun mengingkari takdir Allah. Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba-hambanya. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu Beliau mengatakan, "Idza laqitum haula fa akhbiru bi anni bari'un minhum wahum hum bura'un minni. Kalau kalian bertemu lagi dengan mereka, sampaikan bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Kemudian beliau mengatakan waladhi nafsu ya atau waladhi nafsi biadi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li ahadihim mithla hudin dahaban fa anfaqahu fi fa anfaqahu ma Allah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki satu gunung Uhud emas, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, tidak akan Allah terima infak mereka tersebut sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi dalam syarahnya, ini adalah ucapan yang jelas dari Abdullah bin Umar tentang pengkafiran kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengingkari takdir yang mereka tidak mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat penting sekali kita pelajari iman kepada takdir, bagaimana iman kepada takdir yang sebenarnya dan juga kata pak ulama banyak fawaid, manfaat-manfaat kalau kita belajar iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan. Ya. Kata pak ulama yang pertama, dalam mengimani takdir ini seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Saimin dalam beberapa kitab akidah beliau. Ini merangkum dari ucapan-ucapan ulama-ulama Ahlussunnah wal jamaah bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Yang pertama meyakini tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kata Imam Abu Bakar Ismaili alul hadis Ahlussunnah wal jamaah mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meyakini Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui ya'lam makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun laukana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi apa yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi atau belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulisin alim. Allah mengetahui segala-galanya. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dalilnya sangat amat banyak sekali. Eh, di antaranya Allah mengatakan, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin di sisi Allah lah perbendaraan ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ini akidahnya orang mukmin tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala maka dusta paranormal dukun ya dan orang-orang yang meyakini dirinya tahu yang gaib atau meyakini orang lain tahu yang gaib. Ini adalah kedustaan yang nyata. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku-ngaku, meramal-ramal hal yang akan datang, ya, maka wajib untuk kita mendustakannya. Qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan man atakahinan au arrafan fasaddaqo bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan dia membenarkan ucapannya, ramalannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran mengatakan yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Kalau ada yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, maka seolah-olah dia apa? ya mendudukkan sejajar dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama juga dengan istilah syirkun fi asma wa sifat. Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Demikian pula syirik ada tiga, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah dan syirik dalam ya asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam asma sifat, kalau orang itu meyakini tahu yang gaib atau orang lain tahu yang gaib, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyamakan orang itu dengan Allah dalam hal pengetahuan tentang hal yang yang gaib. Ini sekali lagi wajib kita yakini Allah yang tahu yang gaib. Adapun Nabi Muhammad SAW atau para nabi, ketika mereka menceritakan hal-hal yang telah berlalu atau yang akan datang, bukan mereka tahu yang gaib, namun mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kecuali kepada rasul yang dia ridhoi. Ini adalah sekali lagi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala la takfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Namun orang-orang Syiah, Rafidah qatalahumullah seperti yang dulu kita sampaikan di sini dari kita mereka Usul kafir ilmu seperti ini mereka juga sematkan, mereka juga berikan, mereka juga yakini terhadap imam-imam mereka. Sudah kita pernah sampaikan dan buktinya juga bukunya sekaligus di sini eh, dalam buku Usul Kafi jilid yang pertama oleh Al-Kulaini dia mengatakan dalam babnya bahwasanya imam-imam mereka la takfa alim khafiyah. Imam-imam mereka itu mengetahui segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka sedikit sedikit pun. Ini akidah Syiah Rafidah atau salah satu di antara eh, dikatakan puluhan bahkan ratusan mungkin ribuan dari kekufuran Syiah Ar-Rafidah qatalahumullah. Ilmunya Allah sekali lagi meliputi segala-galanya. Tadi Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, "Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamu illa huwa." Di sisi Allah lah perbendaraan ilmu gaib. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul menjelaskan mentafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan mafatil ghaib? Perbendaraan ilmu gaib. Rasul mengatakan perbendaharaan ilmu gaib yang ada pada diri Allah di sisi Allah ada lima yaitu yang Allah sebutkan dalam akhir surat Luqman Allah mengatakan Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadina sumada taksibu ghada wa ma tadina sum bi ayatin tamut sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang kapan datangnya hari hari kiamat Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ah, qulil <coughs> yas'alunaka 'anis qul ilmuha 'inda rabbi." Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka Allah mengatakan, katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah. La yujalliha liwaktiha illa huwa. Dan tidak akan Allah tampakkan kecuali kepada dirinya saja tentang kapan datangnya hari kiamat tersebut. Ini yang pertama dalam akhir surat Luqman, perbedaan gaib yang hanya khusus milik Allah Ta'ala, yaitu tentang kapan datang hari kiamat. Maka dusta dan sudah berlalu. Dulu diramalkan tahun berapa? 2012 hari kiamat. Naudzubillah min dalik. Ya, ini adalah dusta dan harus didustakan. Ya, kalau ada orang meramal tahun ini akan jadi kiamat dan sebagainya, meskipun datangkan teori-teori yang sangat ini ini dusta, ya, adalah pendusta orang tersebut. Kemudian yang kedua, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui perincian apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Ya. Mungkin dokter hanya tahu lewat USG, mungkin sekarang sudah ditemukan empat dimensi, itu hanya sekelintir saja daripada ilmu yang mereka ketahui. Laki perempuan mungkin ada sedikit cacat atau penyakit, ya. Namun secara perinciannya, ya, itu pun terkadang apa salah ya ketika diperiksa di USG kelihatan perempuan namun yang lahir apa laki dilihat sehat namun keluarnya sakit namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara terperinci bagaimana nanti dia keluar apakah dia masih bisa hidup ya dokter nggak tahu ya nanti berapa ketika di USG misalnya sudah umur 7 bulan 6 bulan misalnya mungkin pada waktu lahir mati dokter tidak tahu Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ini sekali lagi keyakinan seorang muslim bahwasanya hanya Allah yang tahu perincian tentang apa yang dalam rahim seorang ibu. Eh, makanya para mengatakan tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ditemukannya apa alat-alat USG. Alat USG hanya sedikit saja pengetahuan yang mereka ketahui tentang masalah janin dalam rahim seorang wanita tersebut. Yang ketiga kata Allah, wa yunazil di antara hal gaib yaitu tentang masalah turunnya apa? Turunnya hujan. Terkadang mendung gelap ya. Juga diperkirakan ya akan turun hujan. Namun kadang juga apa tidak turun hujan. Tidak ada yang bisa memastikan karena hanya Allah yang tahu apa ilmu gaib tersebut. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayat wa ma tadri nafsun bi wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang bisa dia perbuat esok esok hari. Kita bisa merencanakan besok mau pergi ke sini, besok bisa ke sana. Namun kajar Allah kita ditimpa musibah, sakit atau yang lainnya tidak jadi. Itulah manusia, hanya bisa berencana Allah yang menentukan. Ya, makanya kita katakan di antara faedah iman kepada takdir, orang yang paling tenang hatinya adalah orang yang beriman kepada takdir, yang betul-betul kokoh imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia meyakini, dia hanya bisa berencana. Besok bisa atau tidak, Allahu a'lam. Kalaupun dia ditimpa musibah, dia pun meyakini ini sudah ditakdirkan. Tidak akan mungkin dia bisa apa? Lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tenang hatinya, tidak stres, tidak frustasi. Ya. Ini adalah pengetahuannya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa mata Dinafsun di ayat adin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan akan mati. Intinya seorang muslim juga ketika mengimani seperti ini dia siap dengan kematian kapan dan dimanapun kematian itu berada. Yang penting dia sudah berbuat yang baik, dia sudah punya ikhtiar, kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang terjadi, mau mati di Surabaya, di Jakarta atau lainnya dia sudah siap. Dia banyak eh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu di bumi mana dia akan akan mati. Ini faedah atau samarat di antara buah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita maksud tadi ada hubungan yang erat antara iman kepada takdir dengan iman kepada apa? Iman kepada Allah. Masalah tawakal. Kalau orang itu tahu tentang takdir Allah, dia tawakal kepada Allah. Tawakal ibadah. Ini termasuk tauhid apa? Tauhid apa? Al-uluhiyah. Dia meyakini tentang ilmunya Allah. Ini masalah tauhid apa? Hah? Asma wa sifat. Nanti akan disampaikan bahwasanya Allah khaliqu kulli syai' Di antara iman kepada takdir mengimani Allah pencipta segala sesuatu. Ini takdir apa? Ini tauhid apa? Al-Arubiyah. Makanya iman kepada takdir ini punya eka yang sangat erat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau antum ingat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ya hulam, ini ualimu kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa beberapa hal. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahat Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah nggak butuh penjagaan kita. Cuma ini masuk di sini oleh para ulama, jagalah syariat Allah dengan engkau laksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, engkau mentahidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menjaga syariat Allah, Allah akan menjagamu. Eh, Ihfadillah tajidu jahat. Apabila engkau menjaga Allah, menjaga syariat Allah, maka Allah selalu akan ada di hadapanmu, akan selalu menolongmu. Dikala marabaya, dikala duka, dikala musibah, Allah pasti akan menolongmu. Intan surallaha yang surkum. Kemudian kata Rasul, Ida ta'fas fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa ida sa'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini tauhid apa? Tauhid apa? Al-uluhiyah. Kemudian kata Rasul SAW, kenapa kita harus minta tak hanya kepada Allah, tidak minta kepada mereka, tidak minta kepada para nabi, tidak minta kepada para wali. Ya. Namun kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kata Rasul SAW, ingat ini keterkaitan erat antara tauhid uluhiyah dengan tauhid al eh, dengan al dengan iman kepada takdir. Rasul mengatakan wa'lam annal ummata law istamaat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Makanya hati orang mukmin selalu meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berharap kepada kepada manusia sebagaimana pesan Rasul SAW kepada salah seorang sahabat beliau ketika minta, wah oh, jangan kata beliau wa ajim iliyasa mimma fi adinas." Jangan banyak berharap kepada kepada manusia. Eh manusia bisa mati, manusia bisa ya berubah dulu teman sekarang menjadi musuh, dulu kawan sekarang menjadi lawan, dulu dia berbuat baik namun sekarang berbuat jahat, Buat apa kita banyak berbuat berbaik eh, apa, apa bertawakal kepada atau bersandar kepada manusia sedangkan ya tadi manusia bisa berubah-berubah seperti tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa al hayyil Bertawakal kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah tidak akan pernah mati. Intinya sekali lagi ini keterkaitan antara tauhid uluhiyah dengan iman kepada takdir. Kita hanya minta kepada Allah karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad Allahumma malikal mulki ya Allah engkau rajanya diraja. Tu'til mulka man tasha hanya engkau yang bisa memberikan kekuasaan kepemimpinan kepada orang yang kau kehendaki. Dan engkaulah yang bisa mencabut kepemimpinan dari orang yang kau kehendaki. Watu izuman tasha. Engkau yang memuliakan orang yang kau kehendaki. Dan engkaulah yang menghinakan orang yang kau apa? Kehendaki. Hanya Allah yang bisa apa? Memberikan itu semuanya kepada kepada manusia. Makanya mengapa kita banyak berharap kepada manusia untuk kita dianggap menjadi orang yang mulia, kita dianggap sebagai pemimpin. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biadikal khair. Kemudian kata Allah, di tangan engkau lah ya Allah segala bentuk kebaikan. Makanya Rasul mengatakan, seandainya seluruh umat manusia berkumpul memberikan kemanfaat kepadamu, tidak akan mungkin mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Demikian pula sebaliknya, wa inistamau ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka ila bisya'in. Qad kataballahu alik Seandainya umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu. Eh, mereka membuat makar, rencana jahat untuk mencelakai dirimu. Tidak akan mungkin mereka sanggup mencelakai dirimu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Makanya orang mukmin tenang sudah. Tawakal kepada Allah pasrah. Nah, kenapa kita tahu kepada manusia? Sedangkan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah tidak takdirkan kita eh terkena eh rencana jahat mereka tidak akan mungkin bisa ya mereka memadarkan kita. Kalaupun kita terkena, itu semua dengan takdir Allah. Kenapa kok kita apa? Ya, terlalu bersedih hati. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin sekali lagi ketika dia beriman kepada takdir, hatinya tenang. Dia pasrah kepada Allah. Meskipun bukan berarti nanti akan disampaikan, bukan berarti pasrah kita tidak berbuat apa-apa. Tentunya kita telah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak stres kalau kita apa? tidak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita mendapatkan musibah, kita nggak stres karena kita yakini semuanya sudah Allah takdirkan. Kita hanya sekedar apa? berusaha beramal, meminta pertolongan kepada Allah, selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <coughs> kepada ayat tadi tentang ilmu Allah masian Allah mengatakan wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa di sisi Allah lah perbendaraan ilmu gaib tidak yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu eh wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tidaklah dedaunan itu jatuh rontok dari pohonnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan secara apa? terperinci. Tidak ada yang terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa makhluk ya di daratan, berapa makhluk di lautan. Ya, semuanya Allah mengetahui secara terperinci. Kemudian Allah mengatakan Ya ma fil bari wal bahri wa ma uh, wa inda ma fatil ghaibi la ya'lamu illa huwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha la habbatin fi dhulumatil ardi la rabbin la yabisin illa fi kitabin mubin. Demikian pula tidak ada yang kering, tidak ada yang basah ya kecuali semuanya telah tertulis dalam Lahul Al-Mahfud. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Ilmunya Allah sudah kita sampaikan tadi. Allah ilmunya meliputi segala-galanya. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah. Makanya dulu ada pesan dari seorang ulama as-salaf, silahkan Anda berbuat maksiat, namun di tempat yang tidak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Tidak ada. Nah, ini adalah apa? Salah satu yang wajib diakui seorang muslim. Makanya orang yang beriman kepada sifat Allah, tentang ilmunya Allah, tentang takdir Allah seperti ini, insya Allah dia akan selalu merasa dia awasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan sampai ke derajat al ihsan antak budullah, ka'annaka engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak jika engkau tidak bisa melihat Allah yakinilah Allah melihatmu inilah namanya Allah. eh, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala hal ini Berlainan dengan keyakinan tadi kelompok Syiah Rafidah atau kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Alias mereka mengatakan dulu Allah jahil kemudian Allah mengetahui setelah terjadi. Ini adalah sekali lagi bentuk pelecehan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma karena mereka mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri telah mensifati tentang ilmunya la yadillu rabbi wa la yansa. Rabku la yadil, tidak pernah tidak tahu. Selalu ilmunya Allah itu apa? Ada. Makanya ulama mengatakan ilmunya Allah itu azaliun wa abadiun Ilmunya Allah itu azali, ya. Tidak ada batas waktu sebelumnya dan juga kekal abadi. Makanya Allah mengatakan la yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku ya tidak pernah jahil dan tidak akan pernah lupa. Ini seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Abu Qasmaili tadi bahwasanya ilmunya Allah, Allah la jahal, tidak pernah jahil la yasu dan tidak pernah lupa ataupun lalai. Ilmunya Allah azaliyun wa abadiyun. Kemudian Poin yang kedua dari kandungan iman kepada takdir, al-iman bil kitabah. Ya, al-iman bil kitabah. Iman terhadap catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meyakini semua yang terjadi itu telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kita duduk di sini ini sudah Allah ketahui sebelum kita duduk di sini dan Allah telah mencatatnya di dalam lahul mahfud dan tidak akan mungkin ada perubahan apa yang telah terjadi apa, apa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis di dalam lahul mahfud Allah mengatakan ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi melainkan ya Allah telah mencatatnya sebelum Allah menimpakannya di atas muka bumi ini. Masaba min musibatin fil adi wala fi anfusikum illa fi kitab. Eh kecuali sudah Allah catat di dalam lahul mahfud sebelum Allah menimpakan, menciptakan takdirnya tersebut. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan innallaha qaddara atau innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya dikatakan eh bahwasanya <coughs> apa yang Allah telah catat tidak akan mungkin bisa apa dilewati. Artinya tidak akan mungkin orang itu bisa selamat ya atau lepas daripada ilmunya Allah, lepas daripada catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang eh, kita sampaikan tadi bahwasanya manusia Ketika mereka berkumpul memberikan manfaat, tidak akan mungkin mereka bisa memberikan manfaat kecuali yang telah Allah catat bagi baginya. Makanya dalam akhir ya hadis tersebut Rasul mengatakan rufiatil aklam wajafatis suhuf telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir sudah paten tidak akan mungkin bisa bisa berubah kita eh makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan orang itu ketika bunuh diri matinya mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang yang salah. Karena apa? Orang itu mati ya meskipun dengan bunuh diri itu sudah Allah catat di dalam lahul mahfud. Ya, kematian sudah Allah catat meskipun sebabnya kematian tersebut macam-macam ada yang mati bunuh diri, ada yang mati karena sakit, ada karena kecelakaan, semuanya sudah Allah eh, takdirkan, semua sudah Allah catat di dalam lahul mahfud. Tidak akan mungkin bisa bisa berubah. Ya, makanya sudah kita sampaikan, sudahlah kita ini yang penting malu berusaha kata Rasulullah yang yang sebaik-baiknya meraih yang bermanfaat di dunia maupun akhirat setelah itu ya serahkan semuanya kepada kepada Allah. Kita mati di jalan, kita mati di masjid dan seterusnya apa di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak musuh, banyak yang hasad, yang dengki. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada mereka. Wa takutlah kepada Allah semata in kuntum mu'minin. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan juga iman kepada takdir Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul beriman kepada takdir, dia tidak menjadi pengecut dan dia tidak menjadi orang-orang yang ya takut. Eh betul-betul dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberani, menjadi orang yang sekali lagi tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan catatan takdir itu ada beberapa macam, ya. Takdir secara ya keseluruhan yaitu takdir di dalam lahul mahfud. Takdir dalam lahul mahfud mencakup semua makhluk-makhluknya sebagaimana kata Rasul tadi, "Innallaha kataba maqadirul khalaik." Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluk-makhluknya baik jinnya, manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya dan sebagainya. Ada pula takdir, catatan takdir ketika seorang itu dalam rahim seorang seorang ibu. <coughs> Kita ingat sabda Rasul yang juga dicantumkan dalam Arba'in Nawawiyah Rasul eh, atau Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq Rasul SAW telah menjelaskan kepada kita dan beliau adalah as-sadiqul masduq yang jujur, yang benar ucapannya dan wajib untuk apa? dibenarkan. Di sini kata para ulama, kenapa beliau mengatakan seperti ini sebelum menceritakan hadisnya Rasul? Karena memang hadis ini terkadang ya banyak orang yang mengingkari dengan akalnya, tidak masuk akal. Ya, namun yakinilah ini ucapan yang hak karena Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi bani ummihi arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu dzalika mudghatan misla dzalik, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik." Sesungguhnya penciptaan kalian ya itu dimulai dari apa? Ya, sperma dalam waktu 40 hari. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama. Ya. Summa yursal ilaihil malak. Setelah usia 120 hari, ini sudah Rasul eh, sampaikan meskipun dulu belum terkenal ilmu kedokteran. Karena ini wahyu Allah, Allah Maha tahu tentang ciptaannya eh, sebelum ada alat USG dan sebagainya, Rasul telah menjelaskan bagaimana ya janin dalam rahim seorang wanita dalam usia 40 hari masih bentuknya sperma. 40 hari berikutnya sudah beru, eh, berupa eh, segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Kemudian pada waktu itulah ya eh, Allah mengutus malaikat. Summa bi arba'i kali, summa bi nafsir Kemudian mereka diperintahkan untuk meniupkan ruh. Makanya ketika janin sudah berusia 120 hari, maka itulah janin sudah menjadi seorang manusia. Ketika misalnya naudzubillah min keguguran, maka dia di ya di apa namanya di dimuamalahi sebagaimana manusia yang seutuhnya ketika meninggal dunia. Eh disolati, dikafani, dikuburkan. Ya. Adapun sebelum usia 120 hari kalau keguguran kata para ulama maka tidak perlu diperlakukan sebagaimana jenazah manusia yang seutuhnya. Cuma ya jangan dibuang sembarangan, dibuang ya tempat yang tidak apa mengganggu orang lain. Ya, namun tidak ada ritual seperti tadi ya disolati, dimakamkan. Ya tidak ada sebagaimana ketika sudah berusia 120 hari yang pada waktu itulah telah ditutupkan ya, roh kepada janin tersebut. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hada wa aku da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.uvstar.com